bersyukur milik Allah pada siang ini kita bisa temukan. semoga Allah mudah pertemuan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan Suatu saat ada seseorang datang kepada Nabi Kelihatannya dia dari daerah perkampungan Ini kelihatan dari penampilannya yang sangat sederhana Dia menemui Rasul Kemudian dia bertanya begini, Ya Rasulullah, bin Rabbuna Amba'idun. Ya Rasul, saya ingin bertanya, Tuhan saya itu dekat atau jauh? Kalau Tuhan saya dekat, kamu najihi, maka saya akan minta dengan suara pelan, suara lembut. Tapi kalau Tuhan saya jauh, bihi maka saya akan memanggil atau berdoa dengan suara yang keras hadirin kalau kita cermati ini pertanyaan sangat lugu sederhana dan ya dia bertanya karena ingin aksi yang benar gitu ingin perbuatannya itu benar dan ternyata pertanyaannya kalau kita lihat seperti sederhana ya Rasulullah Tuhan saya itu berkata apa jauh kalau dekat saya akan berdoa dengan suara pelan, tapi kalau jauh saya akan berdoa dengan suara yang keras. Saya bilang dia ya, orang dari daerah berpikirnya lugu. Kalau jauh namanya yang keras. Kalau dekat ya pelan-pelan. Hadirin, mendengar pertanyaan tadi, ternyata Rasulullah sudah bisa menjawab. Rasulullah dia. Nah, karena Rasulullah diam, artinya di sini Rasulullah menunggu wahyu. Kemudian Allah menurunkan wahyunya surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ketahuilah Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan itu sebelum Allah menurunkan wahyu kepadanya. Nabi menerima wahyu yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim ada sahabat yang nanya Tuhan Musa itu dekat atau jauh Allah menyebutkan ya ida sa'alaka ibadi kalau hambaku bertanya tentang aku sa'unni qarib katakan aku itu dekat sebenarnya dengan jawaban segitu sudah cukup ayat sedikit sudah cukup menjawab pertanyaan orang itu tapi Allah kemudian memberikan penjelasan lebih jauh kan orang itu mengatakan kalau Tuhan saya dekat saya akan minta dengan suara pelan kalau Tuhan saya jauh saya akan minta dengan suara keras Allah menyebutkan ini kurib. kalau hambaku bertanya tentang aku jangan. aku itu dekat berarti kata para ahli tafsir merujuk ke ayat ini menggambarkan bahwa kalau berdoa yang bagus itu bukan yang parah tapi yang lembut karena Allah itu besar kita tidak berdoa kepada yang tinggi tapi kita berdoa kepada yang maha mendengar karena dalam perang uh, Uhud dalam perang Badar ada orang yang berdoa berteriak-teriak Nabi marah kata Nabi kamu berdoa bukan kepada yang turun, kamu berdoa itu kepada yang maha mendengar. Maka turun juga dengan kasus ini ayat yang mengatakan di surat Al-A'raf, Ibu Rabbakum tabarru'an wa berdoalah kamu dengan suara yang lembut. Nah, oke okay, kita lanjut. Ayat ini menggambarkan bahwa ternyata doa yang paling bagus itu menurut firman Allah saudara-saudara bukan menurut paham anuruddin menurut firman Allah fa ini qarib Allah itu dekat uji budak da'i aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang meminta kepada kepadaku ibadai kalau dia minta ini juga merupakan statement dari Allah bahwa semua doa pasti dikabulkan Tujibu da'wat da'i Aku pasti akan mengabulkan doanya orang yang meminta kepadaku Ayat tajihuni wa yu'minu bima'allahum yarsyudun Harusnya mereka selalu melaksanakan panggilanku dan mereka mengimaniku. Semoga dengan doa yang mereka panjatkan, mereka mendapatkan petunjuk jalan yang terbaik. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita lihat sekilas ayat ini jelas berbicara tentang doa. Dan ayat ini memberikan suatu arahan satu doa yang paling bagus itu tidak keras-keras. Makanya para ulama mengatakan kalau saya misalnya lebih ramah nih, saya bicara pada volume tujuh sekarang. Maka kalau saya tutup dengan doa, volume suaranya harus turun saya lagi ceramah pada pukul 7 lalu nanti saya bilang Bapak Ibu demikian yang bisa saya sampaikan kita tutup dengan doa dan atina masih dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Jadi turun-turun. Jangan takut ketika ceramah pelan. Saudara-saudaranya. Aduh, dalam kita Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirah cocok jadi bukan kaget ya tapi cukup membangunkan yang sedang bodoh jadi yang sedang bobo, membangunkan lalu dibangun gitu ya jadi sebenarnya kalau kita lagi ceramah berdoa itu volume suara kita berdoa itu harus lebih rendah dari volume ceramah kita gitu itu yang disimpulkan oleh para ahli. Kemudian para ahli juga menunjukkan dari ayat ini bahwa Allah akan senantiasa mengabulkan doa kita. Jadi mari kita lihat apa di lapangan. Kita rajin berdoa. Saya tidak meragukan kalau Bapak Ibu rajin berdoa. Ini kelihatanlah dari bibirnya matanya itu rajin berdoa. Kelihatan. Ya bibirnya selalu basah karena rajin berdoa, berdoa. Tapi mari kita jujur pada diri kita. Kalau kita mengajukan 10 proposal kepada Allah, berapa proposal yang dikabulkan? Ya dari 10, dua, bahkan ada yang enggak. Pertanyaannya, Allah akan memberikan jaminan setiap doa kita dikabulkan. Tapi kenapa kalau kita berdoa, ada kadang doa itu kok ada yang tidak terkabulkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri karena kan Allah tidak mungkin menyalahi janji inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Mungkin doa kita tidak dikabulkan itu satu mungkin mungkin salah prosedur tidak prosedural mungkin mungkin anda bertanya memang doa ada prosedurnya ada kok prosedurnya itu suka disebut dengan adab berdoa sopan santun berdoa mungkin kita suka melupakan hal itu adab berdoa prosedur berdoa satu firman Allah ini langsung dari firman Allah satu lahir asmaul husna fad'u Allah. Allah itu memiliki asmaul husna maka awali doamu dengan asmaul husna nah ini kita lewat itu baru satu masih ada tujuh lagi nah, baru satu lagi udah lewat masih ada tujuh lagi satu, Allah berfirman, yang asmaul husna." Allah itu punya asmaul husna. Padahal dia kalau berdoa itu awalnya dengan asmaul husna. Jadi Bapak Ibu tidak prosedural kalau kita habis salat assalamualaikum assalamualaikum diri diri sudah gitu kita langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana itu kurang prosedural prosedur pertama adalah harusnya kita sebut asmaul husna ya rahman ya rahim ya Aziz, ya Hakim, ya Ghani, ya Ghafurur Rahim. Pokoknya kan di Quran di sini tuh ada tuh ditulis 99 asmaul husna. Bapak ibu tidak semuanya harus baca. Ini aja yang kira-kira hafal. Syukur-syukur asmaul husna yang kita sebut itu ada korelasi dengan apa yang kita minta. Misalnya gini, saya mau minta ilmu. Saya mau minta ilmu kita sebut asmaul husna yang berkaitan dengan ilmu ya alim wahai yang maha tahu Ya Hakim, wahai yang maha bijaksana Ya Allah, beri saya ilmu yang manfaat Ilmu yang membuat saya dekat dengan engkau Ilmu yang bisa menjadi kebahagiaan saya dunia dan akhirat Jadi kita awal dengan Ya Alim, Ya Hakim Kalau kita minta rezeki Ya Raja, Ya Gani, wahai yang pemberi rezeki Wahai yang maha kaya Wahai yang maha dermawan Gitu Bagusnya Saya sudah selama masalah itu Lalu ada yang bertanya katanya kalau minta rezeki ya bisa, kalau minta hidayah eh, ya haji kalau minta ampun ya ghafurur rahim kalau minta ilmu ya alim saya ini berdoa minta jodoh atas asmaul ada yang nanya ke saya karena katanya di Quran kan tidak ada ya jodoh Bapak Ibu yang belum menikah, kalau Anda minta jodoh atau untuk putra putrinya minta jodoh, asmaul apa? Ketahuilah jodoh itu rezeki. Makanya ya roja. Ya. Oleh sebab itu Pak, sedikit apapun istimbat sekarang ini. Jadi, sebutin apapun istri bapak itu ada yang istri bapak jangan dilebes istriku sekarang udah gak jelas sih bentuknya kenapa itu istri bapak kok istri bapak ya ibu sebutin bentuknya suami ibu ya itu adalah istri ibu makanya tidak boleh ya kita kalau keundangan ya misalnya ada ibu komentar sama suami ah pas ah, keundangan tuh ah, ah sayangnya sayang banget itu itu yang dan wanita cantik banget ya Allah itu laki-laki bujuknya Alhamdulillah enggak repotnya sayang katanya eh nggak boleh ngomong gitu kan? itu sudah rincinya itu sudah rincinya saya juga itu rinci jadi ini apa orang yang penampilannya oke mau piala kuda atau mau biasa dulu ya, tapi susah sekali mencari jodohnya tapi ada yang biasa biasa itu yang lama tuh antri ini semua aturannya. Ya Allah yang mau kita izinkan datang. Ya. Tapi aturannya oke. Itu loh. Ya orang mau melamar dia gitu loh saudara-saudara sekalian, itulah jodoh itu rezeki. Makanya bagi teman-teman yang belum menikah, kalau anda minta rezeki, jangan menyebut ya jodoh, karena jodoh itu bukan asmaul husna, tetapi ya rojak, ya karim, wah yang maha dermawan, gitu. Oke, okay. jadi intinya saudara-saudara sekalian, jangan lupa Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Kalau kita berdoa, awali dengan asmaul husna. Dan kalau sampai tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan asmaul husna itu ditentukan jumlahnya. Misalnya gini, kalau mau mencari sebut ya roja 1440 kali. Ya, itu pengaruh dari itu media itu. Kalau kita minta ilmu, sebut ya alim 999 kali. Ya, sehingga Ketika minta rezeki, kesalahan lebih banyak kesalahan pun kan ini bahwa yang salah begitu terus terus terus terus berapa ratus lima ratus nah ini hilang ini hilang ya? substansinya hilang substansinya dia. saya baca jadi kalau saya saya ingin yang ilmiah ilmiah saya bukan eksis di Universitas Madinah itu ada teman kita yang ambil penelitian di bidang hadis itu tesis seluruh hadis yang mengatakan target-target itu doa bahkan maudhu Ya, ini eksis di Universitas Madinah ya dulu bukan di IAIN di Universitas Madinah Tesis di Universitas Madinah kalau misalnya anda ambil jurusan hadis itu kan tesisnya meneliti hadis tentang apa gitu loh bisa itu itu teman saya dia ambil uh, bidang hadis di Universitas Madinah penelitiannya hadis-hadis yang berbicara tentang hadis di masyarakat kita banyak tuh berkembang misalnya kalau ingin sehat ya sebut asmaul sekian terus disimpan air terus diminum airnya itu asal tahu saja semua hadisnya berus. Dan ternyata kalau kita mau lihat Al-Quran, Quran sama sekali tidak membatasi berapa beratnya. Quran hanya mengatakan, Ya Allah asmaul husna, Allah itu punya asmaul husna. Ini silahkan berdoa dengan asmaul husna. Berapa kali lihat di surat Al-A'raf, tidak disebutkan berapa kali berapa kalinya. Kita berani berani menentukan sekian kali sekian kali. Apa Allah silakan. Allah saja tidak mempersulitkan, kita mempersulit. Sudah, jadi berapa kali? Berapa kali saja? Kemampuannya, saya saya saya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Saya pernah menghitung kok. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sudah mantap, doa. Gitu. Setelah saya minta rezeki, saya minta ilmu. Ya Ali, ya Hakim, ya Ali, ya Hakim. Berdoa. Yuk. Simpel, saudara-saudara. Anda tidak perlu bawa alat itu untuk menghitung. Berabaikan. Oh, gitu tahiyat itu ternyata alatnya error Ya Allah, udah biarin di error. Langsung akhirnya itu asal. Ya Allah, udah nggak mau lagi. Jadi hadisnya saudara-saudara sekalian, tanpa mengoreng kehormatan saya kepada yang suka menarget-nargetkan, saya sudah baca etis tentang hal itu ternyata tidak ada satupun yang sahih. Kembali saja kepada Al-Quran, Al-Quran tidak membatasi jumlahnya. Itu yang pertama kalau berdoa. Akhlak berdoa berdoa awali dengan al Kalau berdoa itu kita awali dengan kalimat tauhid. Suatu saat nanti akan saya jelaskan apa itu kalimat tauhid. Suatu saat nanti masuk ke masjid. Tiba-tiba Nabi mendengar seorang sahabat yang berdoa begini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Rahim. Terus dia berdoa. Yang didengar Kata Nabi, seluruh doa orang ini oleh Allah dikabulkan karena dia mengawali doa selain dengan asmaul husna juga dengan kalimah tauhid. Apa itu kalimah tauhid? Kalimah tauhid itu semacam suatu statement dari diri kita tentang pengap. Statement dari diri kita pengakuan akan keadilan, kebesaran, kekuasaan dan keesaan Allah. Allahumma inni asyhadu kalau bapak ibu hafal lebih bagus kalau sudah hafal nggak apa-apa nanti bahasa Indonesia saja ya Allah aku bersaksi ya Allah aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau Engkaulah tempat bergantung Engkaulah tempat meminta tidak ada sesuatu bagimu, kau tidak dilahirkan dan kau tidak melahirkan, dan tidak ada yang setaraf dengan engkau. Jadi kita tuh muji, tadi itu namanya kalimat tauhid. Nah ini mungkin kesalahan yang kedua, kita ini satu tidak pernah pakai asmaul husna, dua tidak pernah memuji dulu, langsung minta. dua tuh sudah salah. Dari dua masih ada lima lagi. Jadi dua itu asmaul asari apa kalimat tauhid. Mungkin bapak ibu bertanya, di anak ulah apa? Sudah pakai bahasa Indonesia. Jadi seperti yang terkandung dalam Quran itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bersaksi. Tiada Tuhan kecuali engkau. Engkaulah yang satu. Engkaulah tempat bergantung. Engkaulah tempat aku meminta. Hanya kepadamu aku ibadah. Hanya kepadamu aku memohon pertolongan tidak ada yang setara dengan engkau. Itu kan firman Allah yang lebih begitu kan? Silahkan redaksinya susun sendiri, tidak harus persis seperti yang saya katakan. Tapi intinya adalah meyakini Allah satu, kita hanya meminta kepadanya, kita hanya bergantung kepadanya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau berdoa itu harus dilakukan dengan penuh optimisme. Jadi kalau kita berdoa, lalu kita pesimis, itu indikator memang kita tidak akan dikabul. Saya sudah berdoa. Kata anda tuh, gimana anda berdoa? Sudah. Kita nggak? Enggak, saya nama enggak. Film aku mengatakan enggak. Orang soal saja dia mengatakan tidak berdoa dikabul, Allah akan melakukan. Ya. Nabi berkata, Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana indaganu abdi, sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Jadi kalau kita yakin, kita berprasangka baik mau doa kita dikabulkan, Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita tidak yakin, Allah pun tidak akan mengabulkan. Makanya Pak Abu, nah, kalau saya ada bahasa, sebegian apapun diri kita, kalau berdoa itu optimis dengar baik-baik ini saya khawatir bapak ibu ada agak ngantuk terus salah dengar gini kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah iblis tapi ada satu babak kehidupan iblis yang harus kita contoh. dengan baik-baik itu langsung pas bangun tuh kita langsung ke iblis jadi dengan baik-baik ya ini saya rada khawatir juga ya bagi teman-teman yang rada-rada antara ingat dan tidak ya kalau mungkin tadi malam kebanyakan haji gitu ini dengar baik-baik kita tidak boleh mengikuti perilaku iblis tapi ada satu babak kehidupan iblis yang harus kita ikuti kapan? ketika dia diusir dari surga ketika Adam diusir dari surga apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir Ya Allah, aku berbuat salah, aku mohon ampun. Itu Adam begitu diusir. Iblis begitu diusir, apa dia bilang? Fadima al-Huwaisani la'akudanna lahum syiratakal mustaqim Ya Allah, saya itu kepalan tangguh Jadi kalau kita berbuat dosa terus merasa kepalan tangguh Dan itu dua iblis jadi iya. kepala basah gitu ya ya kepala basah itu ibu lalu si ini juga gini nih la'udanna syurah syirotokal mustaqim summa la'atiyannahum min bayani aidihim wa min khalfihim wa ala aimanihim wa ala syama'ihim wa la tajidu aktaruhum syakirin jadi ayat berikutnya Rabbi anzirni ila yawmi yubatun ya hadirin ibu disitu merasakan Tuhan kamu kepala Allah beri aku kesempatan aku panjang agar aku menghalangi manusia dari jalan yang lurus agar aku ada teman nanti di neraka optimis akan doanya apa lihat lagu di surat al-araf biasanya dari 11 sampai 12 eh 11 sampai 19 itu ya tapi kalau nggak ada baru dari alif lam sampai dengan anas itu yakin ada yakin itu ada kita sudah bantu itu di alam araf saya yakin betul itu di alam araf ya belasan pokoknya yang belasan ini di kan bisa kepada Allah beri aku umur yang panjang untuk apa untuk menjerumuskan manusia karena si iblis begitu yakin akan doanya apa firman Allah Inna kamilah muntarin Aku kabulkan permintaanmu Nah, kita kan nggak kayak iblis-iblis banget kan? Ada dekatnya di situ, bukan kan? Jadi maksud saya, kenapa kita harus kesini? Kenapa kita harus kesini? Ini saja yang begitu durhaka di sini dikabulkan doanya oleh Allah. Kan itu umurnya panjang sama hari kiamat nanti. Makanya jin itu kan umurnya lebih panjang dari kita. Jin itu dan setiap diri kita itu ada jin yang sangat mungkin bapak ibu sudah meninggal jin yang membarangi bapak ibu belum meninggal itu sebabnya dalam kesurupan ada yang suaranya seperti orang yang sudah meninggal itu kan jin dalam Islam itu tidak ada konsep arah bentayangan itu adanya dalam ukausa eh? dalam ukausa ya. nah, itu ada aduh bayangan eh? tapi dalam konsep Islam tabu dalam konsep itu kalau orang meninggal karena bunuh diri, orang meninggal karena normal, orang meninggal karena sakit, apa firman Allah? Ya miyara izin barzakhun ila yang ba'tsun. Roh mereka berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Jelas di surat Al-Mu'minun. Kenapa kita harus berpikir Allah itu berkhianat? Allah sudah mengatakan dan roh mereka ada di alam barzah. Sampai hari dibangkitkan. Jadi kalau Anda masih terpengaruh di rumah ada roh nenek moyang itu pengaruh fisik Jelas. Kalau nggak pengaruh bentayangan pengaruh penampakan. Sementara pengaruh Al-Quran itu tidak ada. Karena kalau kita punya konsep tentang eh, tentang konsep Quran, kan itu dalam bahasa. Nah, mungkin Anda bertanya, yang pembantuku apa kesurupan? suatu waktu waktu akhirnya segala macam itu pasti. jadi ada teman saya dulu serumah dengan mertua gitu suka wah gitu kan marah gitu suka itu ya ternyata pembantunya Itu dan pasti suara mertuanya yang sudah meninggal tahun yang lalu dia bilang ah itu gejala apa aku bilang itu jin yang berbarengan dengan almarhum mertua anda ya masuk bisa bisa, itu terjadi. Oleh karena itu, kalau ada yang kesurupan, jangan ditanya segala macam, dia masih kesini Jadi ingin apa? Ya, ingin kelapa muda, ingin kelapa muda. Ingin apa? Bantuan siapa ingin kemungkinan ada modern, ingin apa? Ya, Allah. Ingin apa? Ya, aku sih ingin ya aku ingin cimot. Apa yang terjadi? Maka kita dikerjain sama jin. Makanya kalau ada yang kesurupan, minta apapun jangan dikasih minta kelapa muda nggak ada gitu sulit aja ada gitu minta kopi habis ini jangan lupa dulu. dan saya udah tembak akan itu dan akhirnya sembuh karena jinnya apa jinnya tuh mau minta lahirnya juga gini ah nggak mau kadang ikutin keluar itu di Indonesia pernah ada yang kesulitan lagi pas anak-anak mahasiswa ya, ternyata manggil DKM di situ membacakan surat ayat kursi pasti bacain ayat kursi kata si orang itu rupanya tuh salah lo mahal di mulutnya kesurupannya itu tahu apa yang mahal di mulutnya seharusnya ini ini ini gitu kan anak-anak akhirnya manggil saya gitu saya bilang ternyata sudah disiapkan segala ada kelapa muda segala macam saya udah buang semuanya kan gitu isi yang minta macam-macam ya kalau gitu minta telur asin nggak ada gitu nggak ada akhirnya apa kerja sendiri karena kan dia juga kalau lagi perhatiin sama kita gini wah kalau ya nggak boleh hari iya. itu. nah jadi saudara-saudara sekalian kita balik ke yang tadi gini itu ya umurnya lebih panjang dari kita dan itu bentuk pelabuhan Allah kepada iblis karena iblis yakin oleh karena itu kalau berdoa kita harus yakin ya pokoknya kalau kita ada rada pesimis ya kalau tanya iblis iblis saja yakin kita enggak kalau masuk ya, jadi saya menceritakan hal ini supaya kita tidak terlalu putus asa begitu saya berdoa rasanya aku nggak bisa bilang ini saja yakin iblis saja yakin aku nggak yakin nah cuma gitu kita jadi ingat perilaku iblis tidak boleh kita ikuti tapi ada satu optimisme yang harus kita ikuti bahwa begitu kita yakin Allah akan mengabulkan Aku beserta persangkaan hambaku kepadaku, firman Allah dalam hadis kunci. Jadi yang ketiga itu yakin. Yang keempat hadirin. Nabi itu kalau berdoa tidak pernah sekali. Kata Siti Aisyah, Nabi kalau meminta paling tidak tiga kali. Jadi kalau minta itu jangan sekali. Yang dimaksud tiga kali, misalnya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu masih di ربنا kita في الدنيا masih ada dan حسنه وقنا عذاب النار في سوره عمر ربنا ربنا aku lagi itu dia kedua kedua hasilnya hasilnya bukan gitu jadi hukum nabi kalau minta tiga kali itu maka begini dalam haji dulu empat rakaat doa empat rakaat doa, empat tiga rakaat doa, doa yang tadi diulang-ulang boleh, nggak masalah. Jadi Nabi menganjurkan kalau berdoa itu jangan sekali, harus diulang-ulang, gitu. Oleh karena itu kalau ada orang yang berdoa dan diulang-ulang, justru memang itu disunahkan oleh Nabi. Kalau diulang-ulang, ya Allah beri aku hidayah, ya Allah beri aku hidayah, ya Allah beri aku hidayah. Itu memang Nabi menganjurkan begitu dalam riwayat Imam Muslim. Itu yang berapa? yang keempat yang kelima supaya doa kita terkabulkan nah ini jauhi maksiat ya doa rajin maksiat ini susah maksiat itu kurus dan khusyuk lebih kalau ada doa juga khusyuk dong jadi antara doa dan maksiat itu sama khusyuk ini jadi penghalang hadirin pernah satu saat ada orang yang berdoa kata Nabi, kamu berdoa tidak bagus. Tapi sayang kata Nabi, matamu haram, wa masyarabu haram, wa budiyabu haram sayang sekali kata Nabi kamu tuh berdoa bagus tapi makananmu pakaianmu tempat tinggalmu dan perbuatanmu masih aja dengan yang bergelimang dengan yang haram anna yustajabulahu bagaimana doamu akan dikabulkan jadi kalau misalnya doa kita ingin mustajab ya maksiat maksiat itu harus dikikis pelan-pelan gitu ya itu yang kedua yang kelima yang keenam supaya doa kita ini terkabulkan ya yang keenam adalah kita harus membarengi doa dengan ikhtiar Allah berfirman waktu malu saya rombok amalakum Bapak Ibu doa tidak cukup sekedar doa harus dengan ikhtiar dan ikhtiarnya itu harus halal kita sakit doa tapi harus sambil berobat kita ingin rezeki doa tapi harus sambil cari rezeki gitu bagi teman-teman yang sudah menikah tahunan doa ingin diberi anak tapi sambil berobat konsul ke dokter jangan kedukun malah jadi maksiat itu susah kan sekarang ini ada yang ingin punya anak datang ke Garut, nah orang Garut ya, karena Garut salah satu keahliannya itu. Eh, datang ke Garut, itu apa? Benar, hamil. Tapi begitu tujuh ya, gitu ya. dia tuh tabu. Dosa yang besar. Tapi kata si bukunya nggak boleh periksa ke dokter. Harus ke dia terus periksanya. Ternyata begitu tujuh bulan masuk ke delapan hilang. Udah ada. Gitu jelas itu kan pekerjaan jin karena dukun itu seringkali melakukan kolaborasi dengan jin jadi yang suka melakukan kolaborasi bukan hanya kisah dengan setiap laki tetapi juga jin melakukan kolaborasi dengan dukun nah oleh karena itu kalau di antara bapak ibu sudah sekian tahun tidak bicara dengan putra berdoa tapi baru dengan berobat berobat dengan cara yang benar kita diberi hati berdoa ya Abi berobat dengan cara yang benar berobatnya jangan jangan dengan hal-hal yang mengandung unsur kemusyrikan misalnya saya lihat di televisi sekarang ini lagi bingung bahkan pasiennya dari mulai orang awam sampai dengan orang terpelajar dari mulai orang biasa sampai para seleb itu dengan cara penyakitnya dipindah ke binatang yang penyakit ginjal ya karena ginjal itu berat ya binatangnya juga harus yang besar seperti sapi atau kanker ya itu sapi kalau ya yang dipindah itu ada katanya apa harus operasi ginjalnya karena ada batu dipindahin ke kambing mediaturnya telur mediaturnya di terus tekan lalu tekan ke telur eh, ke kambing ya kalau jerawat ayam juga bisa nah, kalau jerawat gitu ya, jerawat borok mungkin ayam kelinci gitu tapi kalau yang berat-berat itu tabu hati-hati loh itu pengobatan yang mengandung kemusyrikan. Karena Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada manusia yang minta tolong kepada jin dan itu semakin menambah dosa. Kenapa saya katakan itu menggunakan kekuatan jin? Pertanyaannya bagaimana penyakit Anda bisa pindah ke kaki? Siapa yang memindahkannya? Pasti ada yang memindahkan. Siapa kalau bukan jin? Dengan kita ini sembuh, tapi dengan cara halal, ikhtiar pendeta kalau katanya wah saya berobat ya sudah putus asa soalnya ke dokter habis-habisan ya sudah teruskan ke dokter ya boleh juga sih ke pengobatan alternatif tapi pengobatan alternatifnya yang halal misalnya aku pintur herbal gitu kan tapi kalau yang logik-logik begitu walaupun di diawali dengan ada suci ketika mengindahkannya ya terserah walaupun pakai ayat kursi walaupun al-fatihah tapi pertanyaannya siapa yang memindahkan batu ginjal dari orang itu ke sapi siapa bagaimana itu pindah kalau tidak dengan jin saudara-saudara di sini saya dianggap mengada-ada buka Qurannya surat jin ayat 6 Fazaduhum rahako itu semakin menambah dosa firman Allah tapi ambilannya kalau meninggal kalau kita sabar meninggal dengan penyakit itu yang jadi kiparat bagi dosa kita kita hanya disuruh berikhtiar nah jadi saudara-saudara antara doa dan ikhtiar itu harus berbanding lurus tapi ikhtiarnya harus halal gitu oke okay. itu yang ke Nah, yang ketujuh supaya doa kita terkabulkan manfaatkan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Sebenarnya berdoa apapun tidak masalah, tapi ada waktu yang terbaik untuk berdoa. Saya sebut beberapa saja. Satu, ada sholat yang lima waktu, ada sholat ardu, karena Nabi pernah ditanya ya Rasulullah ayu doa ya asma ya Rasulullah kapan doa yang paling mustajab? Kata Nabi si diberi salawatil maktudah besi di setiap salat yang lima waktu akhir salat yang lima waktu. Jadi dulu assalamualaikum, assalamualaikum kan kita murid dari begitu selesai murid kita berdoa sesuai dengan yang kita butuhkan itu waktu yang terbaik tapi jangan lupa perlu tadi saya bilang asmaul husna kalimat dari minta gitu yang kedua, kata Nabi, waktu yang terbaik untuk berdoa ketika kita sedang puasa. Ketika kita sedang saum, apakah sedang saum wajib, atau saum sedang saum sunnah, pokoknya sedang saum aja. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Tapi sayang yang populer di kita itu kalau lagi saum tidur itu ibadah. Itu yang dipopulerkan. Sehingga ketika saum itu bobo atau gitu. Padahal sebenarnya lagi tahun itu ada doa yang mustajab, waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, waktu yang terbaik untuk berdoa pada saat sedang orang tidur lelap, kita bangun, kita sholat sekitar jam satu sampai jam tiga pagi. Itu yang disebut dengan nisul lain ila akhir nisul lain pertengahan malam sampai sepertiga malam. Jadi kalau pertengahan malam sekitar jam 1 sampai jam 3 itu waktu yang terbaik untuk berdoa apapun doa kita terserah kata Nabi di antara waktu itulah ada waktu yang mustajab kemudian waktu yang terbaik untuk berdoa yang berikutnya adalah kalau kita sedang di dizolimi kita lagi di dizolimi itu waktu yang terbaik untuk berdoa makanya kalau ada yang sedang di didolimi lapor ke saya biar saya minta doa itu doanya mustajab kalau kita sedang di didolimi ya. Nah kemudian yang berikutnya waktu yang terbaik untuk berdoa ketika kita sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kata Nabi, "Khairu doa in doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di Arafah. Itu di antaranya, saudara-saudara sekalian, masih ada poin-poin yang lain tapi cukup agak panjang. Tapi isinya adalah itulah tujuh rumusan supaya doa kita lebih terkabulkan. Ya, dan Allah akan selalu menjamin doa kita selama kita berikhtiar untuk mengikuti prosedur. Jadi kalau kita berdoa, kemungkinan pertama yang harus kita evaluasi kenapa doa kita jarang dikabulkan, mungkin prosedur itu yang pertama. Kalau kita sudah melihat prosedurnya benar, tapi belum juga kemungkinan yang kedua adalah mungkin doa itu tidak baik untuk kita. Tahu ada yang punya putra yang sudah remaja dia minta sesuatu bapak tidak hadirkan karena menurut bapak nggak bagus anak saya SMP, dia bilang gini pak teman teman tuh udah punya motor semuanya aku yang nggak punya motor saya bilang apa Enggak ya, saya papa nggak akan beli motor, kamu naik angkot ya kalau cuma belas juta kan saya juga punya itu Ya kan motornya cuma belas juta kan? Kalau cuma beli motor 12 juta kan? Gitu, nggak gesek kan? Ya kan? Ada kredit ada KPR. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, maksudnya kredit ada kredit. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi anak saya ketika minta makan sama Apakah saya tidak sayang? Sayang sama dia. Tapi justru ekspresi cinta saya, saya tidak memberikan mungkin bapak ibu minta sama Allah, tapi Allah tahu itu tidak akan bagus, tidak diberikan. Oleh karena itu kalau berdoa ya Allah sekiranya baik berikan dan mudahkan Tapi sekiranya buruk saya berkuasa mengganti dengan yang lebih baik Begitu, itu akhlaknya Sadar bahwa apa yang kita minta belum tentu baik Beri yang terbaik Jangan kamu berdoa itu apa? Ya Allah usiaku sudah 35, rumah sudah punya mobil sudah punya Pokoknya ya Allah saya nggak mau tahu Desember 2004 saya harus punya jodoh. Desember ya Allah 2004 itu kali akhir kali ya Allah. maaf, Ngotot itu. Harusnya apa? Pikiran yang baik berikan. Pikirannya tidak baik kamu berdoa mengganti yang lebih baik sehingga apapun yang Allah berikan kita terima. Dan jadi saudara-saudara sekalian, setelah kita amati prosedur kita benar, Kita sadari mungkin Allah boleh mengabulkan itu tidak baik untuk diri kita. Kemarin waktu Ibu Megawati ini ada ada ada pribadi tapi ya apa lah ya di mejanya juga sudah mau orang ya, sudah mau beres kelihatannya nggak akan tidur lagi sih silahkan lo bukan mempunyai sih mah sebagai pengamat pengamat kayaknya istilah kemungkinan tidur lagi nggak nggak ada harapan oke maju yang dari PDIP ini saya kan sebagai pengamat saya sebagai pengamat kan saya gini juga sudah baca orang ya baca orang ya gitu ya saya ilmu saya gitu mengatakan begitu dulu waktu ibu Mega jadi presiden saya kan berdoa untuk jadi menteri sebenarnya ada jangan mengatakan itu kan hak saya sebagai warga negara kan berharap saya jadi presiden jadi menteri kan oke saya berdoa untuk jadi menteri tapi ternyata ini tidak muncul saya nggak khawatir ya tunggu mungkin presiden itu nah lima tahun ya sekarang sudah lima tahun saya ingin melihat doa saya Nanti kalau saya yang terpilih presiden terpilih misalnya siapa ya saya nama Amirudin tidak muncul jadi menteri saya juga nggak khawatir karena si punya waktu 20 tahun masih punya waktu 20 tahun kan gitu dan ternyata sampai 10 tahun ke depan Pak Amirudin tidak jadi menteri tapi memang langsung jadi Nah, oh, kan bisa saja terjadi gitu kan? Allah kok aman ayahnya ada menteri, misalnya kan gitu. Saya tidak dikabulkan, nah, gitu kan sudah mas contoh, contoh. Maksudnya yang jadi kenyataan ya itu kan kebiasaan Allah. Nah, tapi memang sih ini takut betul jadi kenyataan ya takut lah mendingan saya ngomong dari sekarang gitu kalau sekarang kan saya kesini tidak perlu ini ada tentara segala macam kalau nanti anda mau menghubungi saya susah banget ya saya sendiri nggak mau begitu tapi kalau itu tuntutan protokoler benar itu saya juga nggak mau lebih begitu itu tuntutan protokoler ya jadi anda jangan bilang dulu am ah, dulu sama gampang karena sebenarnya seratus itu anda bisa harus lewat saya cuma juga lama sebenarnya itu tuntutan protokol itu seluruh dunia internasional bisa standar ya saya pikir saya perlu bicara dari sekarang ya ada hal-hal yang terjadi gitu ya oke saudara-saudara sekalian, itu hanya sebuah tanda. Tapi yang ingin saya katakan, kalau kita berdoa, kalau kita berdoa dan tidak dikabulkan, mungkin sesungguhnya tidak baik apa yang kita mintakan.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 النار آمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته